بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم الذي جعل لنا عبرة في آبائنا الأولين وجعل لنا أسوة في الأنبياء والمرسلين وأشهد, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kami kepadamu dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat yang menjauhkan kami darimu Allahumma amin Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun anda berada Cinta, ridho dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Malam hari ini insya Allah kita akan membahas kisah Nabi Hud alaihi salam. Dan sebelum kita membahas tentang kisah Nabi Hud alaihi salam, ada baiknya kalau disebutkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Barangkali ada yang mau mencatat, silakan disiapkan alat tulisnya. Yang pertama-tama adalah di surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat nomor 65 sampai 72. Yang berikutnya adalah di dalam surat Hud ayat nomor 50 sampai 60. Yang berikutnya adalah di dalam surat Al-Mu'minun ayat nomor 31 sampai 41. Yang berikutnya lagi adalah di dalam surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara 123 sampai 140. Yang berikutnya adalah di dalam surat Fussilat ayat 15 dan 16. Yang berikutnya di dalam surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Ayat 21 sampai 25. Yang berikutnya di dalam surat Az-Zariyat. Ayat nomor 41 dan 42. Yang berikutnya adalah di dalam surat An-Najm 50 sampai 55 Yang berikutnya adalah di dalam surat Al-Qamar Ayat 18 sampai 22 Yang berikutnya adalah di dalam surat Al-Haqqah Ayat 6 sampai 8 dan yang berikutnya lagi adalah di dalam surat Al-Fajr ayat nomor 6 sampai 14. Itu di antara ayat-ayat yang mengkisahkan tentang Nabiullah Hud alaihi salam yang Allah juga menurunkan satu surat yang diberi nama surat Hud alaihissalam. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada terutama kepada adik-adikku dan anak-anakku yang kucintai dan kusayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk pada kisah Nabi Hud alaihi salam. Ketika itu di Jazirah Arabia ada sebuah kaum yang dikenal dengan kaum Ad. Mereka tinggal di sebuah tempat yang disebut dengan Al-Ahqaf. Jadi tempat mereka tinggal itu disebut dengan Al-Ahqaf. Yaitu uh, gunung batu yang terletak di negeri Yaman. Gunung batu yang terletak di negeri Yaman. Mereka adalah kaum yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi nikmat yang sangat banyak dan kebaikan yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kekuatan pada badan mereka, pada jasad mereka, sehingga mereka mampu membuat istana-istana yang besar, yang mewah, yang megah. Dan juga sawah ladang, kebun yang sangat indah. Mereka menanam di bumi yang indah itu berbagai macam tanaman. Dan mereka benar-benar merasakan kenikmatan dan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak itu ada mata air, mata air, ada sumur-sumur, ada pohon-pohon, ada kebun, taman yang sangat indah. Nikmat Allah diberikan kepada mereka begitu banyak dan terus menerus. Allah memberikan kepada mereka, kepada kaum Ad itu pemberian-pemberian yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari uh, yang ada di alam semesta ini. Itu adalah kaum Ad. Mereka mendapat nikmat yang demikian hebat dan luar biasa. Mendapat anugerah yang terus-menerus. Namun ternyata mereka itu kafir kepada Allah. Mereka ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersujud kepada berhala-berhala itu. Mereka mendekatkan diri mereka kepada berhala-berhala itu. Berdoa meminta-minta kepada berhala-berhala itu. Dan bahkan berkurban menyembelih untuk berhala-berhala itu. Tidak cukup dengan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan itu dan kekufuran. Bahkan mereka sombong di muka bumi. Mereka sombong. Mereka dolim. Mereka lalim. Mereka mendolimi manusia. Mendolimi kaum lemah. Mereka memakan hak-hak fakir miskin. Namun demikian Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rahmat kasih sayangnya kepada umat manusia Allah mengutus kepada mereka para nabi dan para rasul Untuk menunjuki Untuk membawa kepada jalan kebaikan, jalan yang lurus Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka kaum Ad. Seorang Nabi yang bernama Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam berdakwah mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja. Yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya agar supaya mereka meninggalkan penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala yang tidak memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan madarat bahkan mereka sendiri adalah bermadarat Nabi Hud berdakwah ternyata jawaban mereka tiada lain hanyalah mendustakan. Mereka tidak percaya. Mereka menyelisihi Nabi Hud dan bahkan mereka menuduh Nabi Hud sebagai orang yang bodoh. Walaupun demikian Nabi Hud berdakwah terus-terus dalam dakwahnya memperingatkan mereka daripada akibat menyalahi aturan-aturan Allah daripada bermaksiat kepada Allah. Nabi Hud menakut-nakuti mereka dari azab dan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Juga sebaliknya Nabi Hud mengiming-iming mereka, memotivasi mereka dengan syurga Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Kalau mereka beribadah kepada Allah mereka benar-benar konsisten dan istiqamah mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa mau dikata mereka terus-menerus dalam kesombongannya mereka menghina mereka melecehkan mereka mengolok-olok Nabi Hud alaihi salam mereka mengatakan inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka minal kadibin sesungguhnya kami melihat kamu wahai Hud adalah orang yang bodoh dan sesungguhnya kami menyangka kamu adalah bohong subhanallah wallahu akbar Nabi Hud alaihi salam dituduh sebagai orang yang bodoh dan dituduh sebagai orang yang bohong. Nabi Hud dengan sabar menjawab, "Ya qaumi, laisa bi safahah, walakinni rasulun min rabbil alamin, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin." Wahai kaumku, Aku bukanlah orang yang bodoh Akan tetapi aku adalah utusan dari Allah Rabbul Alamin Aku menyampaikan kepadamu risalah-risalah dari Tuhanku Dan aku adalah pemberi nasihat yang bisa dipercaya untuk kamu Nabi, nu, Nabi Hud alaihissalam Dengan sabar Menjawab pelecehan yang mereka lakukan Nabi Hud tidak meminta apa-apa kepada mereka. Nabi Hud hanya mengharapkan keimanan dan keselamatan mereka. Nabi Hud alaihi salam mengatakan, "Ya qaumi, la as'alukum alaihi ajra, in ajriya illa 'ala alladhi fatarani, afala ta'qilun?" Hai kaumku, Aku tidak minta upah kepadamu daripada dakwahku. Sesungguhnya pahalaku hanya akan diberikan Allah yang telah menciptakan aku. Apakah kamu tidak berfikir? Nabi Hud alaihi salam tidak meminta apa-apa sebagai balasan, sebagai upah dari dakwahnya. Yang diinginkan oleh Nabi Hud adalah kaumnya mengikutinya agar supaya beriman dan selamat di dunia dan di akhirat. Tapi mereka kaum 'ad yang diberi nikmat sangat banyak itu, mereka sombong. Mereka mengatakan lagi, "Inna kulu illa ataraka ba'du alihatina bisu." Mereka menuduh Nabi Hud gila karena mencela Tuhan-Tuhan mereka lalu Tuhan mereka marah menjadikan Nabi Hud gila subhanallah jadi mereka mengatakan wahai Hud kami menyangka kamu itu sudah gila karena kamu mencaci maki Tuhan kami maka Tuhan-Tuhan kami marah kepadamu sehingga akalmu sudah berubah sekarang Nabi Hud dengan sabar menjawab إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi dan saksikanlah oleh kamu semuanya bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan selain daripada Allah itu. Kemudian Coba kamu minta kepada Tuhan Tuhanmu itu, aku tidak takut kepada mereka. Kamu minta kepada Tuhan Tuhanmu itu supaya mencelakakan aku sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Aku tidak percaya kepada patung-patungmu Tuhan Tuhanmu itu, berhala-berhala itu. Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa memberikan madorot, bahkan mereka sendiri adalah madorot. Coba kamu suruh Tuhan Tuhanmu itu mencelakakan aku sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Aku tidak percaya, aku tidak takut dengan mereka. Kemudian Nabi Hud mengatakan, Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Aku tawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Hud terus dalam dakwahnya. Beliau meyakini Allah lah penguasa segala-galanya. Dan hanya Allah lah yang patut diibadai dan disembah. Nabi Hud alaihi salam mengingatkan kaum A tentang nikmat-nikmat Allah. Mereka diberi nikmat yang sangat banyak, harta berlimpah, sawah, kebun, istana, sungai-sungai, mata air, dan yang lainnya. Nabi Hud mengingatkan, itu nikmat Allah kau harus syukur. Nabi Hud mengatakan kepada mereka, "Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'batun. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون Inni akhafu alaikum adab yaumin azim. Nabi Hud menyebutkan nikmat-nikmat Allah kepada mereka. agar mereka bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Hud. Nabi Hud khawatir kalau mereka tidak bersyukur atas nikmat itu, mereka terus dalam kekufurannya, maka Allah akan menimpakan kepada mereka adab yang pedih, adab yang besar. Tapi ternyata mereka tetap saja sombong. Bahkan mereka mengatakan man asyaddu minna siapa yang lebih kuat dari kami. Mereka amat sangat sombong dan lalim. Kemudian mereka juga merasa berat kalau meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Bahkan mereka meminta kepada Nabi Hud, kalau kamu benar-benar Nabi, turunkan bencana kepada kami, turunkan bala. Qalu ajitana lina'budallaha wahdah ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين هاي هاي هود Apakah kamu datang kepada kami untuk mengajak kami beribadah kepada Allah saja? Dan kami meninggalkan peribadatan-peribadatan nenek moyang kami? Wahai Hud, mana janjimu datangkan? Katanya kamu mau menurunkan adab. Tuhanmu mau menurunkan azab, turunkan sekarang juga azabnya. Kalau kamu memang benar. Akhirnya Nabi Hud tetap mendakwahi mereka untuk tauhid, meninggalkan ajaran nenek moyang yang tidak berdasar, enggak berdalil itu. Dan karena mereka mengancam mereka mengancam dan meminta segera diturunkan azab Allah, maka Nabi Hud merespon, "Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin." Ayo kita sama-sama menunggu dan memperhatikan apa yang akan diperbuat oleh Allah kepada kita. Nabi Hud mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya, kesesatan dan kesombongan mereka. Nabi Hud memohon pertolongan Allah Nabi Hud mengatakan, Rabbin surni bima kazdabun. Wahai Allah, wahai Rabb, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Lalu langsung Allah jawab, Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Ya, sebentar lagi pasti akan datang pertolongan kepadamu dan pasti mereka semuanya akan menyesal. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun anda berada Cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Terlimpahkan kepada anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada Terutama kepada adik-adikku yang kucintai dan kusayangi karena Allah Inilah kaum yang dolim Diberi nikmat tidak bersyukur tetap kufur Bahkan sombong dan amat sangat lalim Sampai pada puncaknya mereka minta diturunkan azab. Nabi Hud memohon pertolongan Allah. Dan akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Hud dan pengikutnya. Dan menghancurkan kaumnya yang dolim serta lalim itu. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين Allah menurunkan kepada mereka mula-mula awan yang tebal. Mereka senang dikira adalah ini bakal turun hujan. Nabi Hud memberitahu mereka awan ini bukan menunjukkan akan turun hujan. Tapi awan ini adalah merupakan bala bencana yang kamu minta. Sebentar lagi akan turun. Dan mereka tetap saja tidak percaya. Tetap dalam pembangkangannya, kekafirannya, dan kesombongannya. Akhirnya benar-benar datang. Bertiup angin yang sangat keras. Angin itu menimpa negeri mereka. Angin yang amat sangat keras belum pernah terjadi. Belum pernah mereka melihat angin yang seperti itu. Mereka semua dibawa oleh angin itu bersama binatang-binatang mereka, rumah-rumah mereka, perabot-perabot mereka, dan semua yang mereka miliki dihancur leburkan dan benar-benar diporak-porandakan oleh angin dan hujan yang dahsyat itu. Yang terjadi selama sab'a layalin wa thamaniyata ayyam tujuh malam, delapan hari berturut-turut. Angin yang sangat hebat dan juga disertai hujan. Hancur lebur mereka dan porak-poranda karena mereka adalah sombong. Orang-orang kafir dihabisi oleh Allah bersama rumah tempat tinggal mereka dan harta mereka. Ini semua adalah balasan bagi orang-orang yang dolim orang-orang yang kafir. Nabi Hud alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta para pengikutnya orang-orang yang beriman. Ini adalah rahmat kasih sayang Allah kepada mereka. Ketika itu Nabi Hud alaihi salam dan pengikutnya berlindung di sebuah tempat yang subhanallah tidak terkena angin dan hujan itu sehingga mereka semua selamat. Setelah orang-orang kafir dan dolim itu dibinasakan dan telah selesai adab dari Allah, maka Nabi Hud alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersamanya kembali lagi ke negeri mereka, menyaksikan kehancuran orang-orang kafir dan dolim itu. Lalu Nabi Hud alaihis salam dan pengikutnya orang-orang yang beriman bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan mereka dari kaum yang dolim. Para pendengar setia radio dakwah Islamiyah dimanapun anda berada, cinta, rida dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada terutama kepada adik-adikku dan anak-anakku yang kusayangi dan kucintai karena Allah. Demikianlah Allah menjaga, melindungi hambanya, menolong tentaranya, dan menghancurkan pasukan musuh semuanya. Orang-orang yang dolim mendapat balasan dari kedoliman mereka. Balasan yang setimpal karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah dan inilah ganjaran bagi orang-orang kafir dan akhir dari orang-orang yang membangkang. Inilah akhir kehidupan kaum yang dolim, yang membangkang dan sombong itu. Akhir kehidupan mereka adalah kehancuran, kebinasaan dan porak-poranda, sehingga mereka rugi di dunia dan untuk mereka azab yang pedih di sisi Allah mereka kekal di dalam azab itu api neraka yang menyala-nyala dan api neraka tidak akan membakar kecuali orang-orang yang benar-benar celaka. Sebaliknya orang-orang yang beriman akhir kehidupan mereka adalah mereka pasti mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan bantuan dari Allah di dunia sehingga mereka sukses dengan kenikmatan dunia. Sebagaimana mereka juga sukses dan bahagia serta beruntung dengan kenikmatan yang hakiki di syurga nanti yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang telah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang taat lagi beribadah, yang jujur lagi ikhlas, yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Semoga Allah memberikan kepada kita semua pahala dan juga kepada kedua orang tua kita dan kaum muslimin pahala syurga dan ridhonya serta memandang wajahnya yang maha mulia. Semoga Allah mengumpulkan kita semua di syurga bersama-sama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin dan mereka adalah sebaik-baik teman. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada, cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada terutama kepada adik-adikku yang kucintai dan kusayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala itulah kisah Nabi Hud alaihi salam yang tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripadanya di antara pelajaran itu adalah yang pertama-tama dalam berdakwah hendaklah kita prioritaskan yang nomor satu dakwah kepada tauhid. Sebelum segala sesuatu dakwah tauhid la ilaha illallah agar supaya manusia beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Sebagaimana Nabi Hud alaihi salam dan para nabi semuanya selalu mengatakan kepada kaumnya ya kaum qaumi'budullaha malakum min ilahin gairoh, wahai kaumku ibadalah kepada Allah karena kamu tidak ada tu, tidak punya tuhan yang lain selain Allah tidak punya tuhan yang hak yang berada diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang diminta Allah memang cuma satu an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a supaya kita beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat tentang prioritas dakwah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله Wahai sahabat Mu'ad Hendaklah dakwahmu kepada mereka yang pertama-tama adalah Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dakwah Tauhid dan Sunnah Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Hud alaihi salam adalah hendaklah kita semuanya terutama para dai, para juru dakwah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan. Jangan sekali-kali takut kepada manusia atau yang selain Allah. Sekuat apapun manusia itu jangan takut. Tawakal kepada Allah. Nabi Hud Kaumnya adalah kaum Ad yang kuat luar biasa, ngancam Nabi Hud dan yang lainnya. Nabi Hud tidak takut. Nabi Hud mengatakan, Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Aku tawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tawakal adalah usaha maksimal. Lalu kita pasrahkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman adalah orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal adalah orang yang diberi kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertawakal adalah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertawakal akan diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga dijaga dari setan karena tawakalnya itu. Sebagaimana ayat-ayat dan hadit-hadit yang banyak yang maknanya seperti itu. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil pula dari kisah Nabi Hud alaihi salam adalah kisah ini hiburan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiburan. Kenapa hiburan? Eh, Rasulullah SAW ketika berdakwah didustakan, dihina, dicaci, difitnah, macam-macam keburukan dilancarkan oleh musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam, oleh orang-orang yang benci kepada Rasulullah SAW dilancarkan kepada beliau semuanya. Lalu beliau oleh Allah diberitahu tentang kisah-kisah para nabi, Nabi Hud dan yang lain-lainnya. Yang ini merupakan hiburan bagi Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kalau kamu dihina, dicaci, difitnah, dilecehkan, dituduh macam-macam, jangan kecil hati, itu sudah biasa. Itu adalah sunnatullah, itu adalah hukum Allah. Para nabi juga begitu. Nabi Hud semuanya juga begitu. Kemudian di antara kandungan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Hud adalah wajib atas kita semua berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Tidak boleh cinta dan loyal kepada mereka. Namun kita harus pandai bersikap. Dalam berdakwah dipakai cara yang baik. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh. Nabi Hud mengatakan, Inni beri ummi ma min Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan daripada selain Allah itu. Kemudian di antara kandungan kisah Nabi Hud alaihi salam yang nomor lima adalah orang-orang kafir itu memang selalu meminta segera diturunkan adab. Orang kafir itu selalu minta segera diturunkan adab. Ya, ini karena kesombongan mereka. Mesti. Kemarin Nabi Nuh gitu, sekarang Nabi Hud, dan terus Nabi begitu semuanya. Minta di, segera diturunkan adab. Kalau kamu Nabi, kalau kamu benar, tolong turunkan adab sekarang juga. Itu sudah biasa. Dan akhirnya juga Allah menghukum mereka sehingga mereka susah di dunia dan susah di akhirat. Kemudian di antara yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Hud alaihissalam adalah seorang yang berdakwah para dai hendaklah dia itu haliman saburan alal jahilin dia santun dan sabar menghadapi orang-orang bodoh orang bodoh jangan dibalas dengan bodoh orang jahil jangan dibalas dengan jahil orang bodoh dibalas dengan pinter orang jahil dibalas dengan cerdas Sebagaimana Nabi Hud alaihi salam ketika dituduh oleh orang-orang bodoh itu dengan tuduhan yang macam-macam, diremehkan, dihina, dilecehkan. Nabi Hud alaihi salam dengan sabar dan santun menjawab dan mengarahkan mereka. Inilah jalan dakwah, penuh dengan onak dan duri, membutuhkan kesabaran yang tanpa batas. Di antara kandungan dari kisah Nabi Hud alaihi salam ini pula, hendaklah kita hati-hati dan waspada dari sifat orang-orang kafir seperti sifat sombong dan lalim. Sebagaimana kaumnya Nabi Hud alaihi salam yang sombong dan lalim itu. Mereka mengandalkan kekuatan mereka, bahkan mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Sombong sekali. Orang-orang yang sombong akhirnya adalah binasa dan menyesal. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong dan tidak akan masuk surga orang-orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil semut daripada sombong. Akhirat bukan tempatnya orang sombong. Akhirat bukan tempatnya orang-orang yang suka ketinggian di muka bumi. Tilka darul akhirah. Naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada Wal'akibatu lil muttaqin. Kemudian di antara kandungan kisah ini bahwasanya orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan orang yang berakal. Orang eh, bahwasanya orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kuat materinya dan yang lainnya. Kalau semuanya itu tidak disertai dengan iman, maka tidak ada manfaatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, walaupun mereka kuat, mereka bisa segala-galanya, mereka mampu, punya bala tentara, punya harta. Kalau tidak ada iman, maka semua itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam beserta faedah-faedahnya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa disampaikan kepada anak-anak dan juga kepada anak-anak didik sehingga manfaatnya semakin menyebar dan semoga kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Allahumma amin. Wa sallallahu wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi bagi mitra pengetik 100,5 dakwah Islam yang FM Tentunya sangat menarik kajian kita di kesempatan malam hari ini bersama Ustaz Abdullah Hadrawi Dan kami lanjutkan di sesi pertanyaan Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda ingin sharing Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS, di SMS Center di 081 334 183 554 Dan sembari kami tunggu buat Anda yang ingin gabungan Kami bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di SMS Center Dan pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz Abdullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz saya mau tanya, saya selalu hadir di kajian Ustadz pada hari Selasa sore. Sekarang kan dipindahkan ke Masjid Anur. Jika saya sedang datang bulan, apakah saya boleh hadir kajian Selasa sore? Terima kasih atas jawabannya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله Amma ba'd Amin atas doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda dan semuanya. Mengenai kajian dipindah di Masjid An-Nur selasa sore ibu-ibu, majelis taklim dan dakwah husnul khotimah. Eh, bagaimana kalau seorang perempuan itu datang bulan, boleh hadir apa tidak, boleh masuk masjid apa tidak. Ini khilaf di kalangan ulama, memang sebagian ulama mengatakan kalau orang datang bulan itu tidak boleh masuk masjid. Sebagian mengatakan boleh, yang penting tidak mengotori masjid. Dan masing-masing punya alasan. Yang mengatakan tidak boleh, mereka membawa hadis. Yang mengatakan boleh, mereka mengatakan hadisnya itu dhaif, tidak sahih. Ya, seperti itu. Eh, dan Anda kalau ingin penjelasan yang panjang lebar karena ini khilafiyah ya, mungkin di radio saya tidak bisa memerinci tentang khilafiyah ini. Anda bisa melihat di website saya hatibening.com. Anda ketik saja uh, tentang uh, wanita yang datang pulang masuk masjid ya. Masjid ketik masjid aja, diklik ma tulis masjid. Insyaallah nanti keluar hukum wanita datang bulan masuk masjid. Ya, itu khilafiyah ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, masing-masing dengan keyakinannya dan masing-masing punya alasan. Yang berkeyakinan tidak boleh, ya tidak boleh. Yang berkeyakinan boleh, ya boleh silakan. Yang penting tidak mengotori masjid. Ya, dan saya tidak bisa memerinci di sini, silakan di uh, forum yang lainnya saja ditanyakan lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah ketika Salah satu Tanda Dua hari kiamat Tanda-tanda hari kiamat Salah satu tanda-tanda hari kiamat Apakah langsung terjadi kiamat di hari yang bersamaan dengan tanda-tanda tersebut. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi kalau ada tanda-tanda kiamat ya enggak langsung kiamat itu tanda ya. Tanda itu ada dua. Ada al-alama as-sughra, ada al-alama al-kubra. Jadi ada tanda kecil, ada tanda besar. Kalau tanda kecil ada yang sudah terjadi dan enggak terjadi lagi. Ada yang terjadi dan terus-menerus terjadi dan ada yang belum terjadi. Kalau tanda yang besar semuanya belum terjadi. Jadi tanda itu nggak langsung kiamat saat itu, itu adalah tanda. Yang mana kalau sudah tanda-tanda itu diantaranya matahari terbit dari barat misalnya, maka eh, taubat nggak diterima oleh Allah. Tapi nggak langsung kiamat, kiamat setelah itu sekian tahun lagi. Jadi itu adalah tanda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya pernah lihat di internet Kerangka umat Nabi Hud Yang kepalanya saja sebesar manusia dewasa sekarang Apa benar demikian? Jazakumullah khairan kasir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya mengenai yang seperti ini ya, kerangkanya umat Nabi Hud atau yang lainnya, itu tidak bisa dipastikan kebenarannya. Itu nggak bisa dipastikan kebenarannya. Mungkin benar, mungkin tidak, wallahu alam. Yang jelas itu uh, tidak boleh kita mempercayainya begitu saja kalau tidak ada penguat-penguat ya. Jadi itu e, tidak ada riwayat yang jelas tentang di mana kerangkanya dan yang lain-lainnya. Mungkin umatnya Nabi Hud, mungkin bukan, wallahu alam. Tidak bisa dipastikan yang seperti itu. Jadi tidak bisa dipastikan. Assalamualaikum Ustadz, apa boleh mengenalkan anak-anak kisah Nabi uh, dengan bentuk komik atau buku bergambar? Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai komik atau buku bergambar, itu para ulama mengatakan uh, khilaf ya. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh dengan catatan wajahnya itu nggak ditampakkan. Jadi wajahnya nggak ditampakkan dan dengan catatan pula, ah, dengan catatan pula tidak menggambarkan para nabi, tidak menggambarkan para sahabat seperti itu. Ya, jadi khilaf ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh itu dengan catatan wajahnya tidak ditampakkan. Jadi wajahnya nggak ditampakkan dan itu pun bukan uh, menggambarkan nabi, para nabi atau para sahabat. Karena terlalu mulia mereka kalau digambarkan dengan gambar-gambar yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Apabila kita tidak takut sama orang yang musyrik Tapi kita sungkan apakah itu boleh Walau itu tentang agama kita Terima kasih Ustaz. Semoga Anda selalu diberi kesehatan. Amin. Dari Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Mas Rudi. Semoga oleh Allah dijadikan istiqomah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak takut sama orang musyrik tapi sungkan. Apa itu boleh tentang agama? Nah, ini pertanyaan perlu diperinci lagi Mas Rudi. Diperinci lagi ya seperti apa contohnya. Karena mungkin yang saya pahami dari pertanyaan Anda dengan yang Anda maksud berbeda. Langkah baiknya kalau diceritakan langsung konkretnya. Nah, kasusnya begini bagaimana. Jadi begitu ya. Yang jelas orang kafir itu selama dia tidak memerangi kita, selama dia tidak mengusir kita, kita baik kepada mereka. Ah, kita baik kepada mereka, kita berlaku adil kepada mereka. Anda buka silakan surat al mumtahana Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa وتقسطوا ilaihim. innallaha yuhibbul muqsitin ya. Allah tidak melarang kamu Kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir Selama mereka tidak memerangi kamu, nggak ngusir kamu Jadi begitu ya Jadi pertanyaan Anda ini umum sekali Perlu diperinci Supaya lebih jelas lagi Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. E, bagaimana jika orang tua tidak mendukung kita dalam aktivitas dakwah dan tidak suka kita berlama-lama dalam majelis? Jazakumullah khairan. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Semoga barokah Allah terlimpahkan kepada Anda. Ya, perlu pendekatan kepada orang tua, perlu pendekatan ya. Atau juga jangan lupa Eh, kewajiban-kewajiban di rumah dikerjakan dulu. Jadi yang pandai mengambil hati orang tua, diambil hatinya. Yang pandai menjadikan orang tua cinta kepada Anda, ya di rumah, sibuklah, disibukkan bantu orang tua, bantu ini, bantu itu. Sehingga orang tua nggak khawatir kalau uh, kalau nanti antum uh, aktivitas di dalam dakwah lebih lama nggak khawatir. Karena kalau antum sudah aktivitas dakwah, sibuk di dakwah, lama-lama di majelis, Sementara pekerjaan di rumah terbengkalai, enggak bantu orang tua, nanti orang tuanya memang keberatan. Jadi begitu dilayani aja orang tuanya, eh, disenangkan hatinya, diambil hatinya, sambil juga diajak bicara terbuka, sambil anda berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah buka pintu hati orang tua terus. Insya Allah mereka akan membolehkan. Anda, eh, mereka tambah senang, oh anak saya ini tambah aktif di dakwah, tambah baik, tambah bantu, tambah perhatian, tambah senang akhirnya orang tuanya. Jadi begitu, Allah. Kemudian juga jangan menunjukkan sikap yang aneh-aneh, jangan menunjukkan yang aneh-aneh, yang biasa-biasa saja. Selama hal itu tidak melanggar dari aturan syariat. Ya. Ini dari Oktilia di Sengkaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya sedih sekali hari ini nama saya tidak tercantum dalam pengumuman hasil tes CPNS. Saya down sekali, tolong besarkan hati saya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini namanya nggak masuk di pengumuman hasil tes calon pegawai negeri sipil. Sekarang down bagaimana? Ada apa down? Kalau nama anda itu tidak tercantum di nama-nama ahli surga, lalu don itu wajar. Nama-nama ahli surga, waktu nama saya tidak ada, nah, itu don wajar. Apalagi namanya masuk di namanya ahli neraka. Naudzubillah. Wajar kalau don itu. Kalau hanya CPNS saja, ya Allah, gitu aja don. Masih banyak. Ya bumi Allah luas. Dunia tidak selebar daun kelor banyak jalan menuju kota Mekah. Ya, tenang aja, santai. Enggak diterima pegawai negeri, pegawai luar negeri, gitu. Jadi cari yang lainnya ya, enggak usah bingung. Dunia ini luas. Anda hidup bukan untuk hari ini saja, ada hari esok. Jadi tenang aja, tenang aja dan orang hidup itu bukan untuk di dunia, untuk akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misi besar Anda itu adalah menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak diterima juga bukan hanya Anda, banyak. Temannya Anda itu banyak, bukan hanya Anda saja. Jadi mungkin itu dulu ya, itu aja. Insya Allah mudah-mudahan hatinya besar. Nah ini berarti Allah akan memilihkan yang terbaik untuk Anda. Anda beriman kepada Allah, Anda berdoa kepada Allah. Sekarang dipilihkan oleh Allah yang terbaik menurut Allah. Anda nurut sama Allah, dipilihkan yang terbaik, dipilihkan yang lainnya. Dan terbaik itu bukan mesti ukurannya materi, rezeki itu bukan ukurannya materi saja. Rezeki itu bisa jadi keimanan tambah kuat, tambah dekat dengan Allah, tambah mantap, tambah khusyuk, tambah tenang, tambah damai. Itu rezeki yang luar biasa, nggak bisa dinilai dengan uang. Jadi mudah-mudahan oleh Allah dipilihkan yang terbaik dan diberi ganti dengan ganti yang terbaik pula. Allahumma amin. Ya, fadhil. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz bagaimana orang dibilang usaha maksimal di mata Allah? Karena kita sudah merasa maksimal tapi hajat kita belum kesampaian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi beliau ini sudah berusaha maksimal tapi hajatnya belum kesampaian ya, hajat apa kalau hanya faktor duniawi itu memang biasa ada yang diberi oleh Allah nggak diberi doa itu ya doa itu ada tiga macam yang pertama-tama dikabulkan oleh Allah di dunia cepat atau lambat yang kedua nggak dikabulkan di dunia tapi disimpan di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga tidak dikabulkan sesuai dengan permintaan kita tapi oleh Allah dipergunakan doa kita itu untuk nolak balak jadi ada balak mau turun, itu enggak jadi turun karena ditabrak oleh doa kita. Jadi begitu. Jadi jangan putus asa, jangan putus asa. Terus berusaha dan terus berusaha. Yang penting anda iman, yang penting anda istiqomah itu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang yang baik-baik kepada kita semuanya dan yang terbaik. Allahumma amin. Ini sebenarnya banyak pertanyaan di sini tapi di luar materi dan mungkin saya tidak bisa menjawabnya. Hanya itu dulu yang bisa saya jawab. Insya Allah dilanjutkan pada waktu yang berikutnya nanti. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami dari kemunafikan. Bersihkanlah amal-amal kami dari riak. Bersihkanlah lisan-lisan kami dari berdusta dan ghibah. Bersihkanlah mata-mata kami dari berkhianat. Sesungguhnya engkau mengetahui mata-mata yang berkhianat dan segala yang tersembunyi dalam dada. Allahumma arzuqna thabat wal istiqamah. Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa keteguhan dan istiqamah. Ya Allah wafatkan kami dalam Islam dan Sunnah Allahumma bi halalika an haramik Wa aghnina bifadlika amman siwa Ya Allah berilah kami kecukupan dengan yang halal darimu Dan hindarkan kami dari yang haram Jadikanlah kami merasa cukup hanya denganmu Sehingga kami tidak pernah membutuhkan yang selainmu Allahumma ij'alna minal muwahhidin.